ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سامي يا بشير يا ودود اللهم افتح لنا حكمتك يا رب وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatika kama nawatal ardu binuri syamsika abadan abada ya Allah Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-hubbaka ya Allah wa khubba man yuhibbuka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin ya Allah Allah wadud Allah yang maha mencintai dan maha dicintai Al-Wadud Wau dal berganda ini kalau saya baca di sini menurut ahli bahasa cinta dan harapan. Tapi pendapat lain artinya kelapangan dan kekosongan. Jadi karena cinta jadi tidak ada sudah kosong dari itikad buruk kepada yang dicintai. Dalam Al-Quran dua kali ditulis Al-Wadud <coughs> Surat Hud ayat 90 Wastaghfiru Rabbakum Suma tubu ilaihi Inna Rabbi Rahimun Wadud Dan mohonlah Ampun kepada Rabbmu Kemudian Suma tubu ilaihi Kemudian bertobatlah kepadanya Sesungguhnya inna rabbi inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Robku Maha penyayang lagi Maha penuh cinta, Maha pengasih. Dan yang kedua di dalam surat Al-Buruj ayat 13 14. <clears throat> Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud sesungguhnya innahu sesungguhnya dialah huwa yubdi wa yu'id yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya wa huwal ghafurul wadud dan dialah yang maha pengampun lagi maha penuh kasih sayang dan cinta Hadirin Cinta akan timbul kepada sesuatu yang kita anggap sangat baik, indah, berjasa, menolong. Semakin banyak kebaikan seseorang kepada kita timbul rasa suka, rasa cinta. Makin indah makin timbul. Makin bisa menolong, melanggengkan diri kita. Dia bisa mencukupi keperluan, menjaga, membela, menentramkan, makin cinta. <clears throat> Hanya bedanya, kalau cinta makhluk itu menuntut sesuatu dari yang dicintai menuntut balasan cinta menuntut perhatian tapi kalau Allah mencintai makhluknya tidak ada tuntutan karena tidak ada keuntungan bagi Allah jadi cinta Allah kepada makhluknya itu melimpah saja terus dan ini pun terbagi dua kepada secara umum tetapi ya, wadud ini secara khusus kepada para kekasihnya jadi ada di antara manusia ini hamba-hamba yang memang punya posisi yang sangat bagus di sisi Allah. Tadi kita bahas di radio. Kalau seseorang mencintai ya, dicintai orang saja, orang ini akan menjadi spesial. Diperlakukan spesial, dibedakan dari yang lain dicukupi, diberikan yang terbaik, yang terindah. Itu dari manusia yang pasti cintanya terbatas, pasti kemampuannya terbatas dan bisa membolak-balik hatinya dan bisa bolak-balik. Sekarang cinta, besok sebel. Tapi cinta Allah yang maha agung kepada hambanya mulai dari kesempurnaan penciptaan diurus diraih ditata diri kita. Ditakdirkan kita terlahir begitu bagus di tahta tubuh kita. Diberi hidayah. Allah tahu kita ini bergelimang dosa, ditutupi aib kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Allah tahu kita ini bodoh, ditutupi seakan kita ini pinter Diberi ilmu. Allah tahu kita bergelimang dosa, diberi jalan agar tahu bagaimana tobat, Didekatkan dengan orang-orang yang bisa tobat. Ini datang ke sini kalau bukan Allah yang ngatur tidak terjadi. Padahal boleh jadi ada yang siang ini berbuat maksiat atau di jalan maksiat, dijemput temannya. Udah, ikut saya mau kemana? Ah, cari ketenangan, obat galau. bonceng ke sini. Duduklah di sini. Itu pasti perbuatan Allah. Begitulah. Udah duduk begini wudhu digugurkan dosanya. Sujud gugur lagi dosa. Sambil duduk begini Allah datangkan malaikat yang terus menurunkan rahmat. Didoakan. Nanti kita doa ada yang diampuni habis tuh. Padahal datang ke sininya juga nggak sengaja tuh. Sedang galau, dengar obat galau. Kalau ada obat galau, kita harus bisa menghalau rasa galau agar tidak kacau balau. Allah semuanya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi kalau orang udah disayang Allah ya Suatu saat kan Rasulullah pernah duduk Dan para tawanan Lihat Ada wanita di antara tawanan Yang mencari-cari anaknya Kemudian ketemu dipeluk Disusui Lalu Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya Apakah mungkin wanita itu melemparkan bayinya ke dalam api wah tidak mungkin mencarinya aja begitu uh, luar biasa mencari anaknya dikekap nah Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu menyayangi anaknya eh, sekarang orang tua sayang ke anak ini yang perumpamaan yang tidak bisa dibandingkan sebetulnya Nah, sebetulnya sama anak tuh nyusahkan ya. Mulai dari hamil, mual, berjalan berat, melahirkan sudut antara hidup dan mati. Pas bro lahir, kasih sayang dipeluk itu, diciumi, jari-jarinya dihitung. Waduh, masya Allah. Sedang bayi juga repot itu. Pelihara karena bayi manusia itu 11 bulan berbaringnya. Beda dengan bayi monyet. Tentu kita tidak usah melahirkan monyet. Tapi monyet bisa langsung berdiri sembarang makan, kita tidak. Kita benar-benar lemah. Ada nyamuk, tepis, sedang enak makan, anak buang kotoran, gabrat cebok. Masuk sekolah hutang sana hutang sini supaya bisa sekolah beli sepatu biar orang tua nggak punya baju baru asal anak punya baju pontang panting cari nafkah supaya ada bekal biar bapaknya puasa ibunya puasa masuk SD udah mulai nyusahin SMP mulai beger bikin pusing. Punya anak perempuan takut diganggu anak lelaki lain. Punya anak lelaki takut ngeganggu anak perempuan orang lain. Punya yang ACDC enggak mau. Mau ujian saum orang tuanya anak mah nggak belajar tegang pengen beli handphone mungkin begitu ya mau kuliah pusing cari uang supaya anak bisa kuliah selama kuliah stres takut nggak lulus lulus mahasiswa abadi menjelang uh, wisuda jual kebon Selesai kuliah tegang orang tua nyarikan kerjaan buat anak. Kasah kusuk sana sini supaya anak bisa kerja. Wih, tidak ada airnya. Udah gitu tegang belum punya jodoh. Promosi sana sini. Udah punya calon tegang lagi tidak cocok calon. Mau nikah sawah jual eta dari bayi teh belum tamat nyusahin akhirnya punya anak tinggal di rumah punya anak ngurus cucu begitu hari mulai lagi gitu. di Jerman lebih ingin punya anjing katanya daripada punya anak ini tidak layak orang beriman mengharapkan ini ya dan anak amanah capek pontang panting semuanya itu hanya satu per seratus dari sifat rahmat Allah yang dibagikan ke semua makhluk jatuhnya kayak gitu tuh puluhan tahun tuh nggak ada habisnya itu satu per seratus sifat rahmat Allah yang dibagikan ke semua makhluk. Jadi ayam gak nginjek anaknya, kucing ngelindungi itu seper seratus yang dibagikan kepada entah berapa triliun makhluk. Kita kebagian seper sekian dari seper seratus Bisa nyayangin anak ya. Begitu pemaaf. Begitu legowo terhadap anak Masya Allah. Ada orang yang sudah tua itu tetap saja mikirkan anaknya. Ini kasih sayang makhluk. Bagaimana kasih sayang Allah? Hah? Pasti dahsyat. Pasti dahsyat. Karena dia pemilik cinta yang maha sempurna. Pemilik langit dan bumi, pemilik segala-galanya, pemilik yang terbaik sampai ke lubuk hati yang terdalam. Jadi kalau Allah udah cinta kepada makhluknya, dijaga dari apapun yang membuatnya tergelincir. Kalaupun tergelincir diraih, dimudahkan untuk taat diberi ilmu, dipilihkan rejeki yang berkah, dipilihkan kedudukan yang pas. Masya Allah, dijaga, dirawat lahir batinnya. Masya Allah. Tolong bacakan hadis tentang bagaimana kalau Allah cinta kepada makhluknya yang diumumkan kepada malaikat Jibril. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يدعو له القبول في الأرض Nabi SAW bersabda, bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berseru kepada Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai manusia ini. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada penghuni langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka penghuni langit yang begitu dahsyat mencintai. Kemudian ditanamkan cinta di penghuni bumi kepadanya. Jadi jangan heran kalau kekasih Allah jumpa dengan singa. Singa akan bertasbih. Pasti kekasih Allah tidak takut sama singa. Karena tahu singa itu bertasbih, beda dengan kita, ya. Coba ada singa lepas di sini. Besar kemungkinan saya yang duluan lari ke belakangnya. Sambil berdoa supaya saudara diselamatkan. Tapi masalahnya lari duluan. pasti bicara tuh kepada Allah yang maha mendengar. A'udzu bikalimatillahi ta'amah min syarri ma khalaq diam singa yakin singa setiap saat bertasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard semuanya jadi cinta makhluk-makhluk dibuat cinta aduh seneng ya ikan angin semua tahu ini kekasih Allah hebat tidak Nah, di dalam Al-Qur'an siapa yang paling disebut? Kan katanya ciri kekasih itu paling sering disebut, ya. Nah, saya baca di sini Allah menyebut 18 kali inna Allah yuhib. Sesungguhnya Allah mencintai. Siapa saja yang paling disebut sampai lima kali adalah inna Allah yuhibbul muhsinin. Itu lima kali. Kalau yang tiga kali, innallaha yuhibbul muttaqin dan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa dan yang tiga kali adalah mencintai orang yang adil. Yang dua kali disebut innallaha yuhibbul inna innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu dua kali dua kali. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Juga Allah mencintai orang yang bertawakal dan yang masing-masing sekali Allah yuhibbut tawabin lalu sofan wahida dan as Allah mencintai orang yang tawab tobat Allah mencintai sofan wahida dan Allah mencintai as orang yang sabar jadi ranking tertinggi kalau dalam Al-Quran disebut lima kali adalah muhsinin orang yang ihsan orang yang ihsan itu adalah orang yang Kalau orang berbuat buruk kepadanya, dia berbuat baik. Dan kalau orang berbuat baik, maka dia berbuat lebih baik. Dan dia lakukan semua ini karena dia selalu merasa ditatap Allah setiap saat. Jadi orang yang ihsan itu adalah kan ada adil. Adil itu setara Nah itu artinya Gigi patah satu hmm. Ternyata dua ah, gitu. Harus nyengir kita Nebus yang satu lagi Tapi orang yang ihsan Dia akan memilih Apa yang lebih disukai Allah Daripada yang disukai dirinya Nah saudaraku sekalian Mau kira-kira kita meraih cinta Allah Begini aja sederhananya ya. Allah tuh sangat menyukai kalau kita lihat dari innallaha yuhib itu ya, orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu adalah orang yang dia setiap saat selalu merasa dalam tatapan Allah. Jadi orang yang ihsan itu sangat sibuk berpikir apa yang disukai Allah daripada disukai dirinya. Itu intinya. Nah, kalau kita dikasih senang, tapi Allah menyukai kita ngasih, benar? Halo? Hmm. Jadi orang yang ihsan tuh seperti setiap saat ini kan ada kamera tuh. Ini saling sapa sedang menyaksikan ini orang ada kamera lebih terjaga benar Shh, jangan banyak ngomong di sini ada alat penyadap gitu hati-hati loh SMS-nya itu sekarang ada data dalam nggak mau nulis makin merasa dilihat makin merasa didengar orang makin hati-hati nah orang yang ihsan seperti itu setiap saat tapi bukan oleh manusia yakin Allah wa kafa billahi syahida Allah maha melihat maha menyaksikan maha mendengar nah jadi sekarang mari kita mulai program pada diri kita apa nih yang harus kita prioritas kalau boleh kasih saran udahlah cari cinta Allah setuju Habis cinta manusia ya gitulah. Suka bolak-balik. Sekarang seneng, besok senang, tapi sama yang lain. Ada yang meludah, amit, amit, saya nggak mau sama kamu. Empat sekarang anak dari dia ya. Hati-hati kalau cinta ke makhluk boleh, tapi dalam kadar yang tidak boleh berlebih. Karena makhluk itu dia la haula wala quwata illa billah. Makhluk tidak punya apa-apa. Makanya kalau saudara menikah nanti bagi yang belum. Kalau saudara lelaki bilang ke istri, "Is, tong bogoh teuing ka uing nya begitu ah, itu terlalu kasar saya cuman manusia la haula wala quwata illa billah tidak daya tidak upaya kecuali dengan pertolongan Allah saya belum tentu panjang umur jangan ngarep-ngarep banyak dari saya sebab wa ma bikum min nikmatin faminallah karunia apapun yang ada padamu datangnya dari Allah saya cuma jalan jangan ngarap-ngarap dapat sakinah dari saya saya enggak bisa ngebolak-balik hati is tidak bisa membolak-balik hati sakinah datang dari dia penggenggam setiap hati huwallazi anggal sakinah fi qurbil mu'minin eh Jangan masak karena saya. Jangan dandan karena saya. Dia yang maha melihat. Tuh belajar dari tunanetra. Yang istrinya suka dandan di rumah. Kata tetangga, kenapa kamu dandan? Kan suamimu tunanetra. Memang suami saya nggak lihat. Tapi Allah ngelihat setiap saat. Cari pahala dari dia yang punya sorga saya nggak punya apa-apa. Rezeki apapun yang datang padamu yang berkah dari dia mungkin sebagian lewat saya. Pol sana jangan ke sini. Ini mah bau. Allah Maha baik. Oh. Kalau terlalu cinta, kamu terlalu cinta sama saya. Jangan. Gak akan bahagia. Kalau engkau terlalu cinta padaku, pasti aku akan memenuhi pikiranmu, akan memenuhi hatimu. Itu yang membuat engkau gelisah. Takut diriku pergi. Dan itu membuat kau tidak bahagia. Cinta kepada manusia melampaui kadar, itu membuat cemburu buta. Buta tuli. Pilek lagi Enggak ada tenangnya. Ala kadarnya saja. Saya belum tentu panjang umur. Saya tidak bisa menjagamu. Engkau pergi dikit ke sana datang nyamuk, enggak bisa. Datang anjing paling, hei anjing, tengah gogok, Tetap saja ngagogog Dan menggigit, saya tidak sanggup membela mu. Allah, Allah, Tugas saya jadi suami bukan mencukupimu, bukan melindungimu, tapi mengantarkanmu menjadi pecinta Allah. Harusnya begitu. Kalau kelihatan duha ya ah, lebay. Nggak usah duhai-duhayan. Ada lelaki yang berani gitu. Harusnya lelaki begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan romantis-romantisan. Nah lah apalagi kalau sudah cukup umur wow bunga tahu-tahu di sana ada lebahnya kan kaseret ah, itu <laughs> dendam sudahlah boleh memuji tapi jangan sampai lupa bahwa pendidikan terbesar seorang suami itu bukan membuat dirinya dicintai oleh istri istri dan anak-anaknya tapi membuat keluarganya menjadi pecinta Allah. Cukup. Gimana? Apakah kita perlu ingin dicintai? Mau apa? Kita nggak bisa maksa orang mencintai kita. Cintai saya. Cintai. pilih untuk cinta. Oh, malah nggak cinta. Udahlah, bukan wilayah kita hati itu. Makanya yang belum punya jodoh ada di sini. Kalau nyebut banyak dia nyari teman kurang pede itu ya. Udah nyebut aja ada gitu ya. Seperti ada yang punya hutang banyak, dia tidak berani sendirian ngaku. Nah belajar ngaku ya ada. Dan nggak disuruh ngacung ini. Saudara jatuh cinta kepada seseorang Ini capek Boros pikiran boros pulsa pasti boros dosa harus tekan ini tapi ah, dia tuh cocok dengan saya cocok kamu lagi seneng mana yang harus dilakukan doa supaya jadi sama dia atau istiqoroh jawab deh <laughs> mau jadi ya wajahnya wah istiqoroh berat ah. yang kalau ngotot itu tidak ada jaminan yang terbaik tapi kalau istiqoroh Allah pilihkan yang terbaik gimana ah kalau pilihan saya enggak jadi ya enggak apa-apa atau nanti saya sedih kalau udah istiqoroh dan enggak jadi oleh Allah dibuka hati jadi paham hikmah gak mungkin saya tuh sama dia cinta banget. Ah, gampang oleh Allah dibalikan hati. Kalau udah istiqoroh, jadi ngepas, tidak jadi dibuat ngepas hatinya. Tapi kalau ngotot sama dia, itu doanya aja stres. Ya Allah, dia ya Allah. Sekali dia tetap dia ya Allah. Dia, wah itu <laughs> terinspirasi oleh Pak siapa? Paham ya. Sekali Dewi tetap Dewi. Dewi, ay pas ngomong gini teh ada santri namanya Dewi. Atuh ngacung salah hadirin, bukan Dewi yang itu, Dewi cerita. Pendek kata, jangan ngotot ke Allah Maya kalau sudah mau tenang. Karena kalau ngotot tuh bawaannya gelisah. Ngotot tuh karena terlalu cinta kepada pilihan kita daripada pilihan Allah. Benar? Ikut sajalah ke Allah Maya. Dari dulu juga kita banyak keinginan, banyak nggak jadinya ya. Halo? Ini kan wajah-wajah tidak terkabul. Nah kalau terkabul semua kacau. Benar? Coba di kampus ada seorang prima dotna ditaksi oleh 40 semuanya ingin jadi suami lalu diijabah mau apa saudara? Nah, dunia ini banyak nggak terkabul dan tidak apa-apa tidak terkabul. Tapi ah, pedih hati saya eta ah. terlalu cinta ke makhluk. Kalau terlalu cinta dan ngotot jadinya tegang, cemas, was-was, takut, bingung. nggak ada bahagianya dan semua ibadahnya juga sudah bukan lillahi taala tapi demi dia. Ya Allah. Ya Allah. Tetap eh, tahajud ke dia lagi, dia lagi. Udah bukan begitu, itu mah udah jelas menderita, ya kan? Halo? Makanya jangan terlalu cinta, ya. Baik, apalagi yang belum jadi, itu belum jelas sama sekali, ya. Yang udah jadi nikah juga harus turun kadarnya. Apalagi yang mau punya kedudukan di sisi Allah itu nggak boleh anda dan ada tandingan bagi Allah. Surat At-Taubah ayat 24. Silakan Ustadz Fuad bacakan tolong. Ya? Atau taubah empat. Kul ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Kul katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Adalah lebih kamu cintai. Daripada Allah. Dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah. Sampai Allah mendatangkan keputusannya dan dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini sebuah peringatan yang keras. Tidak layak kita mencintai makhluk sampai memenuhi hati kita, pikiran kita, waktu kita. Kita tidak akan bahagia, pasti. Bohong tuh cinta sehidup semati blow on begitulah adanya mau ngapain pol ke Allah boleh kita cinta Rasulullah cinta kepada Siti Khadijah kepada Siti Aisyah kepada istri-istrinya tapi pasti tidak ada yang mendominasi hati Rasul sehingga penuh dengan pikirannya kepada dia Lalu bagaimana cara mengalihkannya? Sudahlah, dia juga dalam genggaman Allah. Mau ngapain kita pikir? Ada yang sangat cinta tuh kepada suaminya atau istrinya. Sampai dia saja siang malam tuh. Dari bangun tidur, mau ngomong, liup, SMS, terus dipatroli terus. Hari anaknya nggak diurus. Nggak inget tuh anak lagi di mana, udah makan atau belum, mandi atau tidak. Itu aja suaminya aja siang malam. Buah pikirannya, doanya juga itu terus. Anak mah nggak begitu serius. Ya Allah, anak sing sarehat. Ya Allah, tapi pang ini udah ilah nih kalau udah begini. Ya. Sama yang sama istrinya juga STI, suami takut istri juga begitu. Kebeg kalau ada istri saya udah nanya, kebeg. Tenang itu teh menuhankan makhluk jadi gimana udah kan ada Allah yang ngurus siang malam ya kembalikan kepada dia kan kalau udah keluarga udah pada balik ya udah balik belum balik apalagi yang udah sepuh Maya kalau saya gini udah aki-aki nih <laughs> aki-aki masih mudalah gitu ya udah udah punya cucu mah udah aki mah. apalagi tinggal beberes siap-siap pulang betul jangan sampai hati terdominasi harus ada upaya keras untuk menurunkan kadar caranya adalah percaya kepada pengurusan Allah itu yang aman dan dipikirkan juga tidak akan mengganggu takdir sekarang saudara pikir siang malam kalau takdirnya tidak jodoh, dah pasti nggak jadi. Walaupun sampai wah dipikir siang malam, bukan. Ini adalah jodoh sahabatmu. Wah, makin asam. Makanya dari awal mendingan jangan terlalu serius ya. Tapi kalau udah jodoh, ya nggak akan kemana-mana. Tapi tidak tercuri hati ini. Ya, pokoknya ciri-ciri kita tidak dalam track yang benar gelisah, cemas, takut, cemburu, capek, mau apa? Sedangkan itu cuma makhluk. Gimana kira-kira kalau Allah cinta ke hambanya? Ini deskripsi sederhana saja ya. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hambanya, pasti akan diperlakukan spesial. oleh Allah akan diperlakukan khusus akan ada diingat oleh Allah secara khusus dihibur hatinya akan banyak ujian-ujian tapi Allah membuka hikmah di balik ujian-ujian penjelasan-penjelasan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah Allah bukan petunjuk di hatinya Oh orang melihatnya ini ujian berat Tapi yang bersangkutan Kayak ulangan oleh Di samping ujian susah Tapi di samping ada guru yang baik sekali Ayo kerjakan Nih sambil minum jus Gitu Ini ada permen Ayo kerjakan nih jawabannya A Kan enak Udah dikasih tahu baik Jus lagi ya Udah pulang nih so kalau bisa ngejawab ini saya kasih nih 100 ribu B jawab aduh lebih enak udah dikasih tahu kasih uang ada gitu yang kayak gitu nggak tahu hadirin tapi kalau dengan Allah coba wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Padahal yang di bawahnya itu cuma sedikit wala akum bisyai sedikit. Jadi antara kepahitan dengan kegembiraan tuh dikit. Antara jerawat dengan kepala tuh pasti lebih kecil jerawat. Ya kan? Tapi kita jarang mikirin kepala dirawat saja konsentrasi itu kan tidak adil. Benar? Dihina kita oleh teman, dua orang di kelas, padahal di kampus 40 ribu. Yang menghina dua, fokus aja kepada yang dua. Ini kan tidak adil, benar? Aduh, apa deh? Padahal belasan tahun dia makan. Allah mah pelit masa hari ini nggak dikasih odading. Dikit sekali, ya Dikit, tapi yang dikit ini disediakan yang besar sesudahnya. Kalau kita sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah bersalawat untuknya. Tambah lagi curahan limpahan rahmat. Tambah lagi bimbingan untuk menyelesaikan episode-episode permasalahan hidup. Ini hanya satu modalnya sabar Makanya orang-orang yang percaya ke, yakin ke Allah mah oleh Allah dikasih dia sabar. Sepahit, seberat apapun dihibur aja hatinya. Mungkin ada saatnya getir gini. Karena para kekasih Allah itu mesti oleh Allah itu akan diuji ya. Itu ujian itu bukan untuk menghancurkan. Ujian itu justru untuk membersihkan. Dari apa? Dari ilah ilah-ilah alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hatinya sepanjang dia megang terus ke Tuhannya diperpanjang supaya apa? supaya bersih karena sepanjang dia punya Tuhan yang lain itu nggak tenang, nggak bahagia nah kebahagiaan itu bukan dari datangnya harta bukan dari datangnya dunia tapi kebahagiaan itu dari kolbun salim bersihnya hati dari sandaran takut harap kepada selain Allah ini para kekasih Allah tuh di sini. Makanya kalau saudara nanti mau dekat damba cinta Allah, ya siap-siap dibersihkan baru jadian tadi ya nggak apa-apa mumpung malam ini batalkan perjuangannya empat bulan ah ya sudah nggak apa-apa dosanya udah banyak dah nggak apa apalah ini memang gak ada berat buat remaja kayak gini ini pengajian kurang cocok harusnya buat aki-aki ah, yang -aki, Dunia juga begitu. Para pecinta Allah, anak, istri, orang tua, harta, rumah, uang udah nggak boleh mendominasi hati. Ya. Jadi kalau saudara mau menjadi pendamba cinta Allah yang maha agung, harus periksa tuh siapa yang mendominasi hatimu dan harus mujahadah tuh ini yang namanya mujahadah ini adalah terus menekan <clears throat> si pencuri hati ini terus tekan sampai dia ke posisi yang hanya boleh untuk dia kalau Allah mendominasi hati kita nanti Allah nitip cinta buat makhluk di sini oh jadi bangsa rayuan-rayuan gombalisator dan itu bagusnya jangan terlalu banyak duhai engkau bagai rembulan dari jauh engkau adalah ya kalau buat para pemburu cinta Allah itu bisa bikin kadar cintanya melampaui kadar jadi harus tekan boleh sih tapi maka saya agak keberatan itu ya dengan kursus keluarga sakinah yang seakan-akan cinta tuh gimana gitu kita harus melakukan sesuatu supaya suami itu ah ya naon ya ya diajar musrik ya kita harus ah jangan kekere cuman biasa aja ya. jangan dieksploitasi cinta ini sehingga menghabiskan waktu pikiran tenang saja ada Allah yang menguasai Suami menguasai istri, menguasai laki-laki, menguasai perempuan. Saya mohon maaf kalau kurang mampu menjelaskan lebih banyak. Paling mengajaknya satu periksa hati ya. Kalau sudah banyak yang mendominasi di hati kita, bukan tidak boleh ingat ya. Oh, itu jadi susah. Nantinya jadi lebayism nanti akan seorang pencari kedudukan di sisi Allah dia tidak tidak boleh hanyut oleh perasaan tidak boleh bisa dibayangkan Rasulullah kalau main hanyut perasaan gak bisa berjuang tuh dihina oleh Abu Lahab sedih karena dia bisa gak mungkin di Taif dilempar ah eh, saya mah nggak dihargai nggak mungkin kita nggak bisa kita akan mengalami sedih luka sakit hati tapi nggak bisa kita di sana terus tersinggung belikan nggak bisa jadi kekasih Allah sedang kita dipenuhi oleh perasaan terhadap makhluk kalau bukan cinta, benci, dendam, cemburu. Terus di mana tempat Allah? Gak kira-kira. Gak bisa. Harus Allah yang memenuhi. Ya. Nostalgia teng. Lihat sapu tangan sutra biru yang ada rendanya dan memang bawa owe ini sedikit. <laughs> Hmm, ini ah nggak perlu gitu-gitu amat. Ya kenangan. Tahu nggak perlu. Yang membuat kita mundur dan memenuhi hati kita dengan perasaan, tapi bukan jadi cinta ke Allah, berbaik, nangis, sedih, ya. Lewat ke dulu zaman SMA, reng sedih. Ya. Ini dicatatnya oleh malaikat, ayo ah, mana yang naon <laughs> Tuh sepuh. Ya. Ingat di opname zaman naksir sama perawat lengah, udah tobat. Bukannya sedih. Gimana bisa berjuang ya? Kalau kita kehidupannya ini melankolis, berkutat dengan perasaan, sedih, cemburu, cinta. Susah tuh ngisi hati dengan Allah. Karena di sana saja Tangisannya juga sudah bukan tangisan takjub ke Allah, tapi tangisan sedih, sakit hati, nelangsa. Enggak ada apa-apanya. Dan Allah tahu ini hati kayak gini jeleknya. Jalani ajalah hidup ini. Ya. Ayo. Ini rada berat buat para pemuda. Tapi kalau mau bahagia ya harus begitu, berani begitu. Saya tidak mengatakan tidak boleh mencintai ya, karena jelas dalilnya. gimana teh doanya? Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Wal amal wa wal amal ladzi yuballighuni hubbaka. Dan amal yang dapat menyampaikan kepada cinta Allah. Ayo Kepengen tidak nih kita menjadi orang yang spesial di sisi Allah. Dijaga, dilindungi dari ketergelinciran, dipilihkan yang indah. Ah, nggak pedulilah kita dihormati atau enggak oleh orang. Tapi yang paling penting kita punya posisi yang mulia di sisi Allah udah cukup tuh, pasti bahagia, ya. Selebihnya terserah Allah lah kita mau ditaruh di posisi mana. Mungkin di posisi barisan paling depan, mungkin di tengah, mungkin di belakang, mungkin nggak dikenal siapa-siapa bahwa dia seorang kekasih Allah, dia di kampung tapi doanya mantap. Tapi biasanya para kekasih Allah tuh dia punya mentor ya. Ada guru yang membimbingnya. Dijaga karena bukan nabi, nabi ada wahyu. Tapi para Orang yang begitu nanti akan ada mentornya yang terus membimbing sampai saatnya disapih. Dan pasti prosesnya adalah membersihkan dari kemusyrikan dan kemunafikan.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 Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengarannya yang ia pergunakan untuk mendengar penglihatannya yang ia pergunakan untuk melihat, tangannya yang ia pergunakan untuk memegang, kakinya yang ia pergunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan jika ia berlindung kepadaku, aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah, ini hadis tentang waliullah. Jadi saran saya jangan nyakitin sembarangan orang karena siapa tahu yang kita sikiti itu adalah orang yang berkedudukan di sisi Allah cirinya apa kelihatannya dia tidak ngebalas tuh tapi kalau tidak dibalas kemudian kita dibalas Allah repot ciri harnya adalah dia bersegera kepada yang fardu jadi semua kewajiban tuh sangat bersegera dan sangat senang kepada amal-amalan sunnah. Dan ini bukan acting amalan sunnah ini. Karena senang. Jadi tahajud senang. Bukan karena ingin lunas hutang. Bukan karena ingin enteng jodoh. Bukan karena ingin usaha maju. Bukan ingin masuk lulus kuliah. Senang aja ini tahajud ini saat yang paling indah dengan Allah. Masya Allah. Saum Senang saum. Kenapa? Karena ini amalan yang disukai Allah. Dan kalau orang sudah senang amal-amalan sunnah, doa, doa, pokoknya yang dicontohkan langsung, suka sekali dia tuh. Makin dia sempurnakan, makin dicintai Allah. Kalau Allah udah cinta, Allah kan penguasa segala-galanya. Nanti Allah membantu dengan caranya. Kita lebih mudah mendengar kebenaran, diatur kita lagi bingung ada kaset yang nggak sengaja eh radio nggak sengaja di setel mana ada nggak sengaja Allah yang sengaja ya kecelak, kaset tiba-tiba ketemu dengan orang yang justru jadi ilmu duduk sebelahan di masjid diatur oleh Allah semuanya diatur pergi ke toko buku diatur ketemu eh ini buku pas ya lagi nyari kebetulan mana ada kebetulan Alhamdulillah, semua diatur Allah. Langkah juga begitu. Mau ke diskotik, kelewat kalau ke, ke masjid Jami. Oh, masjidnya aneh saya jadi itikaf. Ya udahlah tanggung beres. Nah, orang jadi kadir, eh. Cenah naon ku Allah acep. Nah, saya bacakan sebagai penutup ya, 10 langkah saya bacakan aja ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena nanti orang yang jadi kekasih Allah itu seperti tadi dan doanya mustajab. Lalu kalau dia minta perlindungan ke Allah dilindungi. Satu ini amal-amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah, membaca dan mentadaburi Al-Qur'an serta berusaha memahami maknanya yang terkandung karena di dalam Al-Qur'an itu tentang Allah banyak orang yang jarang baca Quran dan memahami kurang paham seperti ayat kursi itu kan dahsyat sekali ya tapi kalau hanya baca saja tidak sampai ke memaknainya kurang tendangan ke hatinya walaupun hafal tapi sudah baik hanya akan lebih cinta karena dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya. Al-Quran itu eh, ayat termulianya ayat kursi tentang Allah. Surat yang paling agung, paling mulia Al-Fatihah tentang Allah. Sepertiga Al-Quran itu Al-Ikhlas tentang Allah. Dua. Mendekatkan diri takarub kepada Allah dengan bersegera kepada yang wajib dan amal-amalan sunnah. Jadi kalau saudara ingin dicintai Allah perbanyak amalan sunnah ya. Saum Senin Kamis kalau kuat saum Daud. Aduh, ah, saya tuh suka nggak kuat. Saudara Ramadan puas. Oh, kalau Ramadan tamat. Kenapa tuh yang selang-seling nggak kuat? Eh Ramadan kuat. Hah? Tahu sebabnya? Karena tekadnya kurang kuat. Kalau tekad kuat itu melampaui tenaga kita. Kuat kuat dengan pertolongan Allah. Tiga, kalau ingin meraih cinta Allah, usahakan zik, zikir sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Sebut aja nama Allah. Wadkuruni adkurkum. Kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita spesial. Maksiat dalam keadaan zikir kata Imam Ibnu Athaillah maksiat dalam keadaan zikir itu akan lebih ada remnya dibanding maksiat tanpa zikir coba ada yang lihat astagfirullah astagfirullah astagfirullah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah. Gusti, ini herang pisan ampun ya Tapi itu lebih bagus. Wow, keren. Itu lebih jelek Ampun ya Allah ini pandangan pertama belum tamat dari tadi tapi aduh ini akal-akalan astagfirullah astagfirullah. Ampun ya Allah jangan sampai jadi beban. Sekali lagi astagfirullah. tapi itu jauh lebih ada efek eh, psikologis ngerem Saudara jangan menikmati masyarakat sambil zikir. Subhanallah, ini seksi gitu. eta ya, mah Allah teh nyiptakeun gitu. Tidak mungkin Allah menciptakan sembarangan, ya kan? Eta teh keindahan takdir Allah nya. ah. Itu palsu. Karena harusnya dengan zikir jadi ngerem, ya. Kalau digas salah. Empat Eh gimana ah kalau saya belum bisa zikir hati nggak apa-apa, lisan aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah juga tahu hati kita ngelamun, tapi mulut nyebut nama dia aja udah kebaikan. Nanti oleh Allah dipindahkan. Asal belajar istiqomah. Kalau pakai tasbih boleh. Saya khawatir e, jadi banyak riaknya, ya. Kira orang kerjikir ya. Empat, mengutamakan apa yang Allah cintai daripada yang engkau cintai. Nah, ini. Punya uang. Tapi Allah senang kalau kita membelanjakannya. Contoh ada sepuluh ribuan. Yang baru dengan sepuluh ribuan yang lepet. Kira-kira sedekah yang mana tuh? Yang <laughs> atau film bar, pada sama sepuluh ribunya. Dasar nafsu ya kan. Belum beda hitungannya. Sepuluh ribuan baru dengan seribuan lepet. Coba yang mana dikeluarkan. Itu lebih dramatis kan. Alah, jangan ragu-ragu. Asal Allah suka dan tahu dalilnya ini suka. nggak usah, hati nggak suka. Udah tahan. Lakukan aja apa yang Allah suka. Itu langsung. Akan sangat blang nanti hatinya. Mau nelepon tapi itu tapi dosa nih pijit aja jadi mijit yang, ada apa nak ya saya mau bertanya pak apakah boleh saya memberikan tugasnya besok ya boleh oh ya daripada nanya dia gimana tentang soal kampus ini coba jelaskan dengan penuh eh, lebay lagi teng dosa pulsa habis dosa nambah tidak bahkan kalau bisa e, potret temennya itu diganti kumisan yang atau bukan muhrim gitu tulisannya supaya ada remnya hati senantiasa ah, yang kelima ini penting harus senang belajar asmaul husna ah itu enak asmaul husna tuh ya zikir asmaul husna itu sangat berefek Ya Rozak, Ya Rozak, wahai yang memiliki semua rizki, yang membagi, menahan, mengambil rizki. Ya Rozak, itu menguatkan tuh. Ya Fatah, Ya Fatah, wahai yang maha membuka. Membuka pintu hati, membuka pintu kemudahan, membuka pintu ilmu. Ya Wadud, Ya Wadud, bisa. Kalau favorit saya Ya Hayyu Ya Qayyum Birohmatika Astagid Wahai Allah yang maha Yang maha mengurus makhluk-makhluknya Sendiri setiap saat birahmatika dengan rahmatmu tolong saya ah tolong apa aja wa aslih li sya'ni kullahu perbaiki semua urusan saya ya Allah wala taqilni illa nafsi tarfata'in dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata pengen kan apa doa itu kan ya diulangi cari sendiri di buku <laughs> itu paling sip tuh Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10. Terus enam, <clears throat> Ini penting juga nih, yang keenam ini. Dan ini sangat menimbulkan air mata, yaitu senang menafakuri kebaikan Allah kepada kita. Dan ini sangat pribadi karena tahu dosa-dosa kita. kalau Allah mau hitung-hitungan udah hancur kita ya mata udah dari dulu nggak lihat apa-apa telinga udah seneng dangdut dan sebagainya les putus. ngomong wae pita suara putus ya betul mata otak karena error terus koslet tangan culak-colek ngelempah rumput kaki jarang ke masjid parotong mau kayak apa kita kalau dibalas ya enggak kentut di masjid sembarangan seenaknya mampet. Aduh cilaka. Pelit nggak dikasih uang sama sekali. Nafas jarang syukur pet dikasih sesak. Anjir kita. Ini mas segini maksiatnya ditolong aja, masya Allah. Tujuh merasa remuk hati di hadapan Allah ya jadi merunduk ngerasa tidak berdaya di hadapan Allah tuh itu harus la wala tuh coba ah, saya mah nggak punya apa-apa hanya Allah yang punya segala-galanya saya mah hanya makhluk kotor di hadapan Allah tapi Allah maha baik yang memberi kesempatan saya tobat saya mah bodoh kecuali secuplik ilmu yang Allah titipkan nah makin ngerak ngaku kehambaan kita itu makin disukai oleh Allah kita lemah kita bodoh kita miskin itu kan hamba tujuh delapan Nah, eh, ini penting yaitu senang berkholwat semua kekasih Allah pasti suka ini <clears throat> kholwat itu menyendiri berdua-duaan dengan Allah. Tapi harus pakai ilmu ya karena ada yang menyendiri itu jadi maksiat Ada itu kalau sendirian teh asa aman, bikin dosa, buka handphone sendirian ya. Culang-cilung pada malaikat nyatet ini. Ayo ke masjid soleh, ayo yang dilihat mesum. Allah tahu. Nah, sendirian kalau ke Allah namanya e, berkholwat itu ya. Saudara kalau mau nyari jam ditumpukan jerami, kalau nyari siang-siang susah. Cobalah malam-malam sepi kedengaran. Tuk tek tuk tek. Nah, kalau siang banyak orang sudah susah tuh untuk memeriksa diri. Tapi kalau senang nyepi sendiri niat meriksa diri gampang. 8 berkholwat 9 kalau mau meraih cinta Allah harus senang bermajlis dengan orang-orang yang pecinta Allah karena susah cerita tentang Allah kalau dia sendiri nggak kenal Allah. Coba silakan jelaskan Mike Tyson, tinju, gitu gitunya ya. Mike Tyson otot kawat belum besi layar beton tapi kalau orang yang kenal dekat beda lagi ceritanya nah, orang yang makin cinta ke Allah biasanya dia sangat kenal dalam kapasitas sebagai manusia ya makin kenal ke Allah dia pasti makin cinta kalau makin kenal ke Allah, makin cinta, dia makin bisa menceritakan tentang yang dia cintai. dan pakai rasa. Kalau kurang cinta, kurang ada rasanya. Kumpul, cari. Dan yang ke sepuluh mujahadalah untuk mengeluarkan yang mencuri hati ini, mendominasi. Ini pekerjaan besar. Mudah-mudahan ada hikmahnya sahabatku sekalian. Terima kasih Ustaz Fuad, terima kasih. Gak kerasa sudah jam 9 Hari ini saudara Di luar sana Di bawah di Buku-buku ada yang buku gratis Dibagikan Yang lima us Ini supaya Allah yang ngurus Silakan saudara dapatkan cuma-cuma SMS <coughs> Tauhid Izin Allah bulan kemarin Membagikan ribu buku udah SMS-nya gratis, bukunya juga dibagikan gratis. Alhamdulillah tuh nggak bangkrut tuh. Ada aja rezekinya. Padahal buku itu sumber rezekinya. Nah, nanti ada dua grup, satu bagian ngebagikan gratis, yang satu lagi kalau saudara mau e, tukar dengan infak boleh, ya. Semua kembali ke saudara sendiri. Gitu. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Demikian sahabatku yang baik ada lagi pengumuman. Oh, kita akan e, berwakaf. Kemarin wakaf untuk aspal sudah terkumpul 30 jutaan dari 56 yang dibutuhkan. Tapi kali ini kalau saudara akan bersedekah, insya Allah ini akan digunakan untuk kegiatan tahfiz para penghafal Quran untuk mendukung program penghafal Quran, ya. Senang uang saudara nanti luar biasa pahalanya dan luar biasa berkahnya insya Allah. Sebagai penutup eh, Insya Allah minggu depan masih ada di sini saya berangkat lagi tugas dakwah ke Eropa tanggal 17 Juni sampai 27 Juni. Kalau nggak ada di sini, saudara datang karena yang ngasih ilmu Allah lewat siapa aja. Kalau hanya mendengar yang satu ini akan rugi. Karena ilmu Allah luas. Dan boleh jadi nanti akan lebih berkualitas. Jadi sengaja kalau suatu saat saya tidak ada. Itu adalah kesempatan saudara untuk mendapatkan ilmu-ilmu lain yang lebih bermakna. Dari hamba Allah lainnya. ya. Jadi jangan datang karena makhluk. Karena Allah kuasa memberi ilmu lewat siapa saja. Alhamdulillah Ada yang datang karena undangan lewat Twitter Jung Twitter Halo Hah, Ada pun tuh Twitteran Twitter Yang baca Twitter akhir ini Jung Saudara ngacung tidak usah lihat kiri kanan Lihat sini aja ya Tangannya kan di bawah masing-masing ada satu dua. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang datang lewat undangan tahu dari SMS Tauhid, Cung. Oh, alhamdulillah. Ayo saudara ya Twitter enggak SMS tiga, Facebook itu ada Facebook. Facebook 7 miliar, Twitter hanya ratusan juta, ya. Insyaallah. Ada yang belum dapat kiriman SMS dari A? Ada? Banyak? Ayo atuh di bawah nanti gampang sekali tinggal tulis daftar tanda pagar nama tanda pagar kota ya. Tolong nanti diisi. Udah tahu kan caranya belum? Yang udah-udah, yang belum-belum ya. Nanti diumumkan pada waktu pulang ya berapa nomor teleponnya.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 bashir dan Allah maha melihat apapun yang kamu lakukan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya Allah maha menatap maha dekat maha tahu apapun yang kita lakukan Allah maha tahu apapun yang ada di benak pikiran kita tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat Allah tahu persis Aib-aib yang kita tutup-tutupi. Allah tahu persis dosa yang berulang-ulang. Tidak ada yang tersembunyi hanya karena kemurahannya. Allah masih menutupi aib-aib kita sehingga orang-orang yang terdekat pun tidak tahu kenistaan kita yang sesungguhnya Marilah kita istighfar hadirin Sambil jujur Kita buka lembaran-lembaran kotor Kelam Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullah أستغفر الله Istighfarlah hadirin Sambil buka Jujur Yang hidupnya kelam yang masa lalunya kotor yang mendekati zina yang berulang-ulang berbuat nista Istighfar hadirin Tidak ada yang tersembunyi Yang memakan makanan haram Harta haram Yang tubuhnya kotor Yang masa lalunya hitam Astagfirullahaladzim yang hidupnya musrik selama ini yang hatinya punya Tuhan yang lain selain Allah istighfar yang munafik yang hanya sibuk membagus-bagus topeng yang hidupnya hanya ingin dinilai manusia tidak peduli kepada Allah penuh kebohongan janji-janji tidak ditepati amanah Dikianati istighfar yang durhaka ada ibu bapak yang tidak peduli keadaan orang tua istighfar رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما أما ربياني istighfar hidupnya zalim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Ya Dal Jalali wal Ikram Ya Rabbal Alamin Ya Ghafur Rahim Ya Arhamar Rahimin Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nastaghiits Ya Wadud doa yang maha menatap Berkahilah majelis ini Engkau tahu siapa yang datang ke sini Doa yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang kotor Yang bergelumur dosa Inilah kami ya Allah Manusia kotor Ampuni sebusuk apapun Diri-diri kami ya Rabb Sekelam apapun Masa lalu kami Senista apapun Aib-aib kami Ampuni dosa yang sengaja Yang tak sengaja ya Allah Ampuni dosa yang berulang-ulang Padahal kami tahu itu dosa Allah maghfir lana wali walidina Warhamkum kama rabbauna Wahai yang maha menatap Kami mohon di malam penuh berkah ini Ampuni ibu bapak kami Ampuni orang tua kami Sayangi ya Allah Berkahi sisa usianya Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah Lapangkan kubur Jadikan ahli sorgamu ya Allah Golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi Rabb Ampuni guru-guru kami hmm. Para ulama Kekasih-kekasihmu Menjadi jalan hidayah taufikmu untuk kami Ampuni ya Allah Hamba-hambamu Yang selama ini berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Balaslah dengan sempurna Ya Allah ampuni ya kerabat-kerabat kami, tetangga-tetangga kami, orang-orang yang berbuat buruk kepada kami. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat wahai Allah yang Maha menatap jadikan saat ini saat mustajab doa Kepada siapa lagi kami memohon selain hanya kepadamu wahai penguasa langit dan bumi. Kami ini tiada arti bagimu, tapi engkau segala-galanya bagi kami. Kami tidak berdaya, engkau maha kuasa. Kami tidak punya apa-apa sama sekali. Engkau pemilik langit bumi. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur amin hadirin doalah masing-masing hadirin Allah Maha mendengar jangan ragu-ragu doa bisa merubah takdir siapa tahu saat ini Allah merubah takdir takdir kita Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Mintalah apa saja. Pasti Allah mendengarkan. Amin ya Allah Amin ya Mujib Amin ya Ghafur Doa yang maha menata Allahumma inna nas'aluka Imanan kamilan Wa yakinan sadiqan Wa qalban khasyian Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut اللهم حوين علينا في سقرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك يا الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك يا الله اللهم اجعلنا حجا مبرورا sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahirin Rabbana taqabbal minna Rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rasyada Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah terima kasih hadirin mudah-mudahan ada hikmahnya doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh